Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ikhwatal iman, majelis cahaya hati yang insya Allah semua hati kita diberi cahaya oleh Allah. Duhai ya hadi, berikan itu kepada kami. Ikhwah fillah, hari ini kita bahagia sekali. Duduk, mengaji kembali dan kali ini bersama Ustadz Toharudin. Beliau seorang mu'alaf. Ketika beliau memilih Islam, beliau diusir oleh keluarga, bahkan mau dibunuh Lalu beliau meninggalkan kota, kampung, kelahiran beliau. Kemudian larinya nggak di Indonesia karena takut masih ketangkep. Larinya ke Patani Thailand. Beliau belajar Al-Quran di sana, menemukan hidayah dan subhanallah kembali ke Jakarta menjadi guru para penghafal Quran dan imam dengan suara yang sangat indah. Allahu Akbar. Tentu kita tidak sia-siakan kesempatan ini. Kita simak yang semestinya anak kita, anak kita terjemahnya saja, ya sayang. Biar kita mendengar guru kita membaca Al-Quran, silakan di rumah buka surah Al-Furqan ayat 27 sampai 30. Silakan buka dan simak ikhwah karena mendengar saja kita mendapat rahmat Allah. Mendengar saja apalagi menyimak, apalagi mengamalkannya, subhanallah mendapat rahmat Allah. Silakan akhi fillah Ustaz Toharudin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أنت أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pada hari kiamat, orang-orang kafir dan musyrik menggigit dua jari tangannya sambil berkata, Alangkah celakanya diriku, alangkah baiknya sekiranya di dunia dahulu aku mengikuti petunjuk yang dibawa Rasul-Rasul Allah. Ya Allah, alangkah celakanya diriku, Alangkah baiknya sekiranya di dunia dahulu aku tidak menjadikan orang kafir sebagai panutanku. Sungguh orang kafir telah menyesatkan aku sehingga aku lupa mengingat Allah setelah Al-Qur'an datang kepadaku. Setan itu benar-benar menghinakan manusia. Rasul Allah berkata, "Wahai Tuhanku, kaumku benar-benar telah menjauhi aku." karena aku menyampaikan Al-Quran ini kepada mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar. Ustaz Harudin senang sekali pengajian kita dihadiri oleh guru-guru, dosen, bahkan guru besar, ada doktor-doktor yang tadi duduk di sini kemarin duduk belajar lagi. Kita menjadi umat terbaik semua insya Allah khairukum man ta'allamal al-Qur'an wa 'allama yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Setelah mengajar, belajar lagi. Setelah belajar, mengajarkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al kitaba iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. إمام المتقين وقائد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين Sahabat iman Hafizhukumullah Tema kita pada Pagi yang berbahagia ini Dalam acara Cahaya Hati bersama Antv adalah asbabu bu'dil ummah hadil Quran. Penyebab umat ini jauh meninggalkan Al-Quran. Tadi baru saja kita simak firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat menyentuh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perihal kaumnya, perihal umatnya yang jauh meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an di hadapan orang-orang kafir maka orang-orang kafir itu mengatakan kepada kafir yang lainnya وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن Jangan kamu mendengarkan Al-Quran ini Walghaw fihi Dan buatlah hiruk pikuk la'allakum tughlabun agar kalian menjadi orang yang menang setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala famadza qalu hadza asatirul awwalin ini adalah dongengan-dongengan belaka wa hadza sihrum mubin ini adalah sihir wa iftira'u Muhammad ini adalah buatan karya karangan Muhammad. Sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis bersedih berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perilaku orang-orang kafir yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Wa kaifa bikum? Bagaimana kalau yang menolak Al-Quran itu yang tidak mau membaca Al-Quran itu minal muslimin wa min, muham, wa min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau yang menolak itu adalah orang Islam dan termasuk daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatul Quran la yaqra'ul Quran musibah ayuhal muslimun umat Al-Quran tetapi tidak membaca Al-Quran Ummatul Quran la yatadabbarul Quran. Umat Al-Quran tetapi tidak mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ummatul Quran la yutabbiqunal Quran. Umat Al-Quran tapi tidak mengaplikasikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas hal yaliqu lana an nad'u anfusana min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah pantas kita mengatakan bahwa kita ini adalah anak saya adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ikhwatal iman sahabat iman rahimakumullah mari kita perhatikan wa min asbabi bu'dil ummah anil Quran sebab-sebab umat ini meninggalkan atau jauh meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wa huwal Quran yang pertama adalah al jahlu wat tajahul bi fadailil Quran jahil dan berpura-pura jahil terhadap keutamaan Al-Quran kalau al-jahlu doang masih lumayan masih mendingan tapi tajahul masa bodoh pura-pura tidak tahu keagungan Al-Quran ini yang paling musibah kaminal muslimin berapa banyak diantara kaum muslimin yang hafal Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai motivasi sebagai spirit kita. Bahkan satu hadis mungkin tidak ada yang hafal di antara kita. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Udah itu aja dulu. Gak usah yang panjang-panjang. Ngapain kita menghafal hadis yang panjang-panjang akan tetapi kita tidak mengamalkannya. Mendingan yang pendek khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Udah, amalkan beres. Yang kedua adalah asbab bu'dil umma 'anil Quran ranul qulub. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ranul qulub, hatinya tertutup. Apa yang menutup hati kita? Tertutup oleh hubbud dunia tertutup oleh syahwat wasyubahat tertutup oleh gharratud dunia kesenangan kita kepada dunia itu yang kedua yang ketiga dan yang terakhir barangkali karena waktu kita terlalu singkat adalah sohbatus su berteman dengan orang yang buruk makanya tadi pada ayat 27 itu yauma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani ittakhadtu ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila celaka aku binasa seandainya dahulu aku itu tidak menjadikan dia sebagai temanku laqad adallani 'ani dzikri ba'da an ja'ani dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an setelah Al-Qur'an itu datang sahabat iman mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bisa menjadi spirit bagi kita semangat kita hatta na'uda ilal Quran begitu Ustaz Barakallah Allahu Akbar karena beliau menghafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dan masuk Islam karena mendengar Al-Quran dibacakan dengan segala risiko apapun beliau hadapi karena cinta beliau pada Al-Quran. Maka beliau mengingatkan keras pada kita untuk tidak memelihara kebodohan kita terhadap Al-Quran. Inna Allah yarfa'u bihadal kitab akwaman wa yata'u bihil akhirin. Sesungguhnya Allah memuliakan atau menghinakan satu kaum Bagaimana sikap kaum itu kepada Al-Quran? Kalau ia muliakan Al-Quran dari mulai semangat belajarnya, Arifin menggarisbawahi semangat belajarnya karena ada orang yang baca Quran jatah kakak terbata-bata maka dia mendapat pahala satu huruf sepuluh kebaikan ya ini kan terbata-bata kan alif ba ta udah berapa tuh Tiga. Berarti berapa? Tiga puluh. Inilah yang bedakan belajar dengan yang lain. Inilah yang bedakan bacaan yang lain. Belajar mukjizat satu huruf terbata-bata sepuluh kebaikan. Apalagi yang lancar. Ma'al karamil barara. Bersama malaikat yang mulia karena itu hamba Allah yang hidup dalam Al-Quran, ay bertamul Beratamal itu bukan lagi tadabur, tadabur mengaji, mengkaji. Tapi sebuah penghayatan yang utuh, lahir, kemuliaan akhlak, hidup bersama Al-Quran. Hatinya hidup bersama Al-Quran. Ia wiridkan Al-Quran yang dia hafal. dimana kapan, bagaimanapun. Zikirnya zikir Al-Quran. Afdalul kiraah, kiraatul Quran. Subhanallah la ya'ribuha illa man zaqaha Said Kutub mengatakan tidak ada bisa yang mengetahuinya kecuali mereka yang sudah merasakannya kelezatan hidup bersama Al-Qur'an Allahu akbar walillahil hamd Al-Quran itu mukjizat yang Allah jaga melalui para hufaznya. Sehingga anak kecil pun, anak-anak santri kita, anak tujuh tahun, delapan tahun sudah hafal Quran. Anak ajaib yang hafal Al-Quran, subhanallah. Karena ketika dalam kandungan, satu hari ibunya membaca tiga juz Al-Quran. Dibacakan terus bayi ini. Enam tahun hafal. Sembilan tahun plus dengan tafsirnya Bayangkan kalau bayi ini diajak nonton sinetron. Diajak gosip. Diajak melihat maksiat. Sayang terbatas waktu Ustaz diingatkan lagi. Makanya ngaji Quran lagi ya di sini datang setiap subuh tidak hanya saat majelis cahaya hati. Setiap subuh kami senantiasa duduk sampai matahari terbit seperti saat ini. Terima kasih amal jariah antum semua. Arifin dan kami hanya membalas dengan doa dan menjaga amanah ini sebaik-baiknya anak-anakku sayang. Berkahi semua yang beramal jariah ya Allah. Mudahkan urusannya ya Allah, terangi kuburannya ya Allah. Selamatkan kelak di akhirat ya Allah. Silakan hubungi Ahi Awaludin 0856 90010 0856 90010 akhi awaludin Jazakumullah khairan kathira. Guru-guru yang mulia, yang mau hadir, yang mau menyimak, yang mau duduk, ngaji lagi. Maafkan Arifin banyak kekurangan. Kafaratul majlis subhanakallah bihamdika Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubila Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.